Na'am barakallahu fikum 87 kemudian 88 89 sekaligus permasalahan yang ke-90. Karena jadikan satu di sini allah al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab al najdi At-Tamimi rahimatullah alaih Al-mas'alatu as-sabi'atu wa thaminatu wa tasi'atu wa thamanun wa tis'un. Naam. Permasalahan yang ke-87 dan 88, 89 dan juga yang ke-90 yaitu al-fakhru bil ahsab, at-ta'nu fil ansab, al-istisqa'u bil anwa', an-niyahatu al mayyit. Ini semuanya adalah ritual permasalahan jahiliyah dalam artian nah barakallahu fikum perbuatan-perbuatan ini yang sering dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan atau bangga dengan keluarganya bangga dengan bapak-bapaknya, bangga dengan kakek-kakeknya dan semisalnya. Yang kedua, atau tanu fil ansab, saling mencaci maki atau menghina, nah barakallahu fikum atau meremehkan nasab atau keturunan yang lainnya yang lebih rendah misalkan si fulan keturunan orang dahan si fulan keturunan nama orang miskin dan misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya al-istisqa bil anwa, meminta hujan dengan apa? Dengan bintang tidak minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun justru mereka minta hujan dengan oh, bintang ini, bintang itu dan yang semisalnya. Yang berikutnya aniyahatu al mayyit yaitu meratapi mayit. Nah, barakallahu fikum dalam artian ketika dari keluarganya meninggal kemudian teriak-teriak menangis, nah menyobek-nyobek sakunya atau menyobek-nyobek bajunya dan semisalnya, teriak-teriak dan semisalnya menangis. Nah, itu termasuk meratapi mayit. Allah musta'an. Qala Syekh Shalal Fauzan faqahullah Asyarah-syarahnya ah, penjelasannya, hadil masailul arba'u min masail jahiliyah. Permasalahan empat atau empat permasalahan ini merupakan permasalahan-permasalahan jahiliyah. Allah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna." Empat perkara yang ada pada umatku termasuk perkara-perkara atau termasuk ritual perilaku jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Pertama, al-fakhru bil ahsab, bangga, senang dengan apa? Dengan enam keturunan dengan apa? Dengan kakek-kakeknya atau bapak-bapaknya. Misalkan ucapan bapakku adalah orang kaya atau kakekku adalah pahlawan atau kakekku adalah keturunan bangsawan dan semisalnya. Allah musta'an. Yang kedua, wa ta'nu fil ansab dan juga saling mencaci maki, menghina, merendahkan nama nasab-nasab yang lainnya. Nah, barakallahu fikum si fulan keturunan orang miskin, si fulan keturunan orang yang tidak punya, si fulan tidak punya kedudukan, nam keturunan rendahan dan semisalnya. Allah musta'an. Kemudian wal istisqa'u bin nujum, yaitu minta hujan dengan bintang. Wa atau 'al mayyit, yaitu meratapi mayyit. Na'am barakallahu fiikum. Allah musta'an. Kita lihat sini, wal fakhru bil ahsad an yaftakhira al insanu bi amjadi abaihi wa ajdadihi. Naam, yaitu berbangga-bangga dengan ahsab maksudnya adalah seseorang itu bangga senang dengan apa dengan kemuliaan-kemuliaan bapaknya dan juga kakeknya nah barakallahu fikum kakek kami adalah seorang bangsawan misalkan bapak kami adalah seorang pahlawan misalkan bangga dengan hal tersebut wa hadza min dinil jahiliyah yang seperti ini termasuk agama jahiliyah walaupun demikian banyak ya kita saksikan dari kalangan saudara-saudara kita kaum muslimin terkadang bangga dengan keturunan bangsawan kemudian menyebutkan bapak kami dahulu seperti ini seperti ini seperti ini kakek kami dahulu adalah seperti ini seperti ini seperti ini dalam rangka itu berbangga-bangga itu banyak sekali kita lihat di sini li'annahum kanu yastami'una fi Minan karena waktu itu mereka pada asalnya mereka berkumpul di Mina wa badala an yadhkurullah azza wa jalla yadhkuruna mafakhir abaihim nah justru mereka apa seharusnya nah seharusnya mereka itu berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala namun mereka berganti mereka mengganti justru apa? Mereka mengganti menyebutkan atau mengingat nam barakallahu fikum, nam keutamaan-keutamaan atau istilahnya apa? kebanggaan-kebanggaan bapak mereka. Allah musta'an. Jadi mereka malah berbangga-bangga dengan bapak mereka. Seharusnya kan di Mina itu malah berpikir seharusnya. Nam barakallahu fikum, banyak berpikir kepada Allah Subhanahu taala namun mereka justru apa? Nah, mereka berbangga-bangga dengan apa? Menyebutkan dahulu bapak kami seperti ini, seperti ini, kakek kami seperti ini, seperti ini dan yang semisalnya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Apabila kalian sudah selesai ritual haji kalian, nah barakallahu fikum, fadhkurullah, maka banyak-banyaknya kalian berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti nam kalian apa? Seperti kalian mengingat bapak-bapak kalian. berdikirlah kalian kepada Allah, ingatlah kalian kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian atau lebih daripada itu. Dalam artian upayakan apa? Zikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada kalian mengingat bapak-bapak kalian. Fal wajibu dzikrullah ya azza wajal. Maka yang wajib adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa dzikral aba'i wal ajdad. Bukan mengingat bapak-bapak, nah bapak-bapak mereka dan bukan pula mengingat apa kakek-kakeknya. Allah musta'an. Berikutnya, wa ta'nu fil ansab. Nah, dan saling mencaci atau saling memaki nah atau menghinakan atau merendahkan nah barakallahu fikum dalam keturunan atau dalam masalah keturunan ka'an yakul seperti ucapan fulanun malahu aslun fulan enggak punya asal fulan ini enggak punya asal enggak punya kedudukan istilahnya fulanun min qabilatin laisat hiya asilatan si fulan itu berasal dari marga atau suku yang bukan asli nah jadi mengejek ya mengejek suku atau marga yang lainnya gitu ya Allah musta'an Wahada hadza ma'nahu tanaqqusul akharin. Ini maknanya adalah apa? Meremehkan merendahkan yang lainnya. Wallahu jalla wa ala sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unfa, wa ja'alnakum syu'uban wa li taarafu, inna akramakum 'indallahi atqakum." Perhatikan ayat yang mulia ini. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian. Nah, barakallahu fikum laki-laki dan wanita. Naam dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia na barakallahu fikum di sisi kalian atau yang mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Fal fakhru laisa bin nasab bin nasab. nam al fakhru inma huwa bit Bangga itu bukan berbangga-bangga dengan nasabnya keturunan raja, keturunan bangsawan, keturunan pahlawan dan semisalnya bukan. Namun kebanggaan itu hendaknya apa? Al-fakhru innama huwa taqwa. Hanya saja kebanggaan yang harus dibanggakan adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'ukan nasabu idza fuqida taqwa. Tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu. Nah, sekedar keturunan, eh, keturunan raja, keturunan panglima atau bangsawan, keturunan ini dan itu itu tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu apabila hilang ketakwaan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa yang amalannya itu lambat, eh, keimanannya itu lemah, nam ketakwaannya itu lemah, tidak memiliki ketakwaan, maka nasabnya, keturunannya, ya keturunan bangsawan atau semisalnya itu tidak bisa mempercepat dirinya. Dalam artian yang bisa mempercepat dia, nah barakallahu fikum untuk menghantarkan dia ke surga Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata keturunan, namun ketakwaan yang dimiliki pada orang tersebut. Fala yang faul insan kaunuhu min Quraisy, maka tidak bermanfaat sama sekali manusia eh, keadaan dia dari keturunan Quraisy misalkan. Wala kaunuhu min Bani Hashim, tidak pula yang keadaan dia termasuk apa? keturunan Bani Hashim, wala kaunuhu min Baitir Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula apa keadaan dia nah termasuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza lam yakun ma'ahu amalun saleh apabila tidak tidak ada bersamanya apa amalan yang saleh. La yanfa'u illa al as salih wa taqwallahi azza wajal. Tidak bisa memberikan manfaat kepada orang tersebut kecuali amalan saleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Berikutnya wal istisqa' bin nujum. Kemudian berikutnya adalah meminta hujan dengan bintang. Allah musta'an. Ini juga termasuk perilaku atau perbuatan jahiliyah yang kita saksikan saat ini barakallahu fikum orang awam itu kadang kalau sudah lama kemarau Enggak hujan itu mereka membuat apa sapu lidi itu ya. Nah, sapu lidi itu di nah, tancapkan atau dihadapkan ke arah langit. Kemudian nah barakallahu fikum masing-masing lidinya itu ditancapkan situ ada bawang, ada bawang putih, bawang merah, ada lomboknya. Itu sebagian tempat ada ya seperti itu dalam rangka kata mereka ini meminta hujan katanya. Itu walaupun secara tidak langsung, walaupun tidak minta kepada bintang namun dikhawatirkan ada unsur penyerupaan dengan orang jahiliyah. Allah musta'an meminta tidak kepada Allah SWT langsung namun dengan bintang-bintang dan semisalnya. Allah musta'an. Nah, kita lihat di sini i'tiqadu annal matara yanzilu min ta'siri tulu'in najm. Itu keyakinan mereka bahwasanya hujan itu turun dikarenakan pengaruh apa munculnya bintang atau hurubihi atau hilangnya bintang. Eh, bintang terbenam atau muncul itulah pengaruh yang bikin hujan itu turun katanya. Wa hadha min din jahiliyah yang seperti ini termasuk agama jahiliyah. Nah, barakallahu fikum. Fal mataru ma yahsulu bi iradatillahi subhanahu wa ta'ala. Karena pada asalnya yang namanya hujan itu hanya saja terjadi dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshur rahmatah. Naam. Dialah zat yang apa? Yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menurunkan hujan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Eh, sebelum apa? sebelum mereka misalkan putus asa atau sebelum apa? nam tersebarnya kasih yang Allah Subhanahu wa taala, nam Allah Subhanahu wa taala itu yang menurunkan hujan. Nam barakallahu fikum. Nam karena Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Zat yang akan menyebarkan seluruh rahmahnya kepada siapa yang Allah telah kehendaki. Nam barakallahu fikum. Allah musta'an. Fallahu alladhi yunazzilul matara bi iradatihi wa masyiatihi wa hikmatih. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menurunkan hujan dengan kehendaknya, keinginannya dan juga dengan hikmahnya. Wa yunazziluhu kaifa yasha'u subhanahu wa taala. Dan Allah taala turunkan hujan tersebut sebagaimana Allah taala kehendaki. Yunazziluhu ala ardin wa yamna'u minhu ardan ukhra. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan untuk eh, an'am barakallahu fikum, Nam untuk bumi atau untuk tanah tertentu kemudian menghalang-halangi dalam artian Allah Taala menghalang atau mencegah untuk turunnya hujan di tanah yang lain. Jadi terkadang misalkan di Jawa hujan, ternyata Sumatera belum hujan, itu perkara yang mungkin Allah Taala letakkan seperti itu atau Allah Taala tetapkan seperti itu. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru namfa namfa ba aktsarun nasi illa nam illa kufura. Dalam artian barakallahu fikum wa sungguh kami telah memalingkan dia Nah, barakallahu fikum. Nah, memalingkan dalam artian memalingkan hujan tersebut. Ya, di antara mereka agar mereka itu ingat. Nah, namun kebanyakan manusia mereka itu enggan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu melainkan apa melainkan justru mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sengaja ya Allah taala terkadang palingkan hujan itu kepada yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sungguh kami telah memalingkan hujan tersebut. Nah, barakallahu fikum dalam artian dipalingkan dari satu negeri ke negeri yang lain, dipindahkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. ladzi ya'taqidu anna li tulu'in najmi aw hurubin najmi ta'siran fi nuzul matar, maka orang yang meyakini bahwasannya munculnya bintang atau hilangnya bintang, ter terbenamnya bintang itu memberikan pengaruh terhadap turunnya hujan, fa hadzal i'tiqadu syirkun, maka keyakinan ini adalah keyakinan syirik tajibu at-taubatu minhu wa yajibu nisbatun nuzulil matar ila Allah azza wa Dan wajib menisbahkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun korina-korina tanda-tanda itu tidak masalah namun tidak bisa memastikan. Biasanya kalau ada suara hewan ini biasanya sudah mendekati kemarau itu enggak masalah. cuma kita enggak bisa memastikan. Nah, barakallahu fikum. Biasanya kalau tahun ini hujan itu ya cuma perkiraan saja. Enggak bisa kita memastikan pasti hujan itu enggak bisa. Karena semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Na'am barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, wa niyahatu 'alal mayyit. Na'am niyahah 'al mayyit meratapi mayyit. Takunu bil qaul, terkadang meratapi itu dengan suara, ucapan, misal raf'is and 'inda mautil mayyit, ya kan? Seperti mengangkat suara ketika nah orang itu meninggal. Dalam artian keluarganya, anaknya, istrinya atau bapaknya meninggal, dia teriak-teriak. Nah, enggak terima istilahnya. Jazaan wa tasakhutan, ya kan? Teriak-teriak dalam keadaan dia itu na'am barakallahu fikum tidak terima dan juga dalam keadaan dia murka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Au dzikri mahasinil mayyit atau juga teriak-teriak menyebutkan apa kebaikan-kebaikan si mayit termasuk juga meratapi. Wa takunu bil fi'l, terkadang juga terjadi dengan perbuatan. Misal syakil walat walatmil hudud. Nah, walatmi al hudud seperti apa? Menyobek-nyobek saku ataupun memukul-mukul wajah dan semisalnya. Nah, faniyahatu min kaba'ir dzunub. Maka niyahah Nah, itu meratapi mayit itu termasuk dosa-dosa besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Sallallahu bersabda, "An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha." Orang yang meratap atau meratapi si mayit, nah apabila dia tidak bertobat sebelum meninggalnya, tuqamu yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat akan tegakkan wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Allah musta'an, ngeri sekali keadaannya. Nah, barakallahu fikum, dia nanti akan apa? Na'am barakallahu fikum dipakaikan pakaian dari neraka. Allahu musta'an. Dan juga na'am barakallahu fikum pakaian yang penuh dengan apa? Wadir'un min jarabin dan juga pakaian besi yang sangat na'am mengerikan. Nama Allah musta'an. Faniyahatu kabiratun kabair dzunub maka niyahah itu adalah dosa dosa besar. Wa hiya min umur jahiliyah wal wajibu as-sabru wal ihtisab. Itu termasuk perilaku atau perbuatan atau perkara-perkara jahiliyah yang wajib ada bersabar dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa la yadkhulu fi hadzal buka' 'ala al-mayyit. Dan tidak masuk dalam tangisan ini atau dalam artian menangis si mayit. Nah, barakallahu wa la yadkhulu fi hadzal buka' 'ala al-mayyit li'annahu laysa bi sita'atil insan an yahbisau. Maksudnya apa? Wala yadkhulu fi tidak masuk dalam pembahasan ini. Nah, seseorang menangis yang wajar, menangisi orang yang meninggal misalkan bapaknya meninggal dia menangis yang wajar, tidak teriak-teriak dan semisalnya itu perkara yang wajar ya tidak masuk dalam pembahasan tersebut. Kenapa? Li'annahu laisa bi sita'atil insan karena bukan termasuk perkara yang apa? Karena apa? Karena bukan nah, kemampuan manusia anyah bisa untuk menahan tangisan itu. Kadang orang sudah menahan tapi yang namanya yang meninggal orang tuanya Ya nangis saja dia, dalam artian nggak kuat itu, menahan tangisan nggak kuat. Akhirnya nangis itu nggak masalah itu wajar. Tapi yang dimaksud sini adalah nangis yang diturak-teriak kemudian sampai menyobek-nyobek saku, kemudian apa? Nama wajah pun dipukul-pukul, bahkan piring dilempar, kemudian eh, nah barakallahu fikum, gelas pun juga dipecah. Intinya tidak terima. Nah barakallahu fikum tidak pasrah dan tidak terima, merasa memurka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Wa na'am kata beliau sini Wan Nabi SAW bahkan lama mata ibnuhu Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu menangis ketika anaknya Ibrahim itu meninggal. ketika anaknya Nabi, ya ketika anaknya itu Ibrahim meninggal, Rasulullah menangis gitu loh. Nah, wakala innal aina tatma. Sungguh, nam air mata, sungguh mata itu mengeluarkan air mata atau mengeluarkan air dalam artian menangis itu ya wal qalba yahzan dan hati itu sedih wala naqulu illa ma yurdi yurdi nam yurdi rabb dan aku tidak bisa mengatakan sesuatu kecuali yang membuat na'am barakallahu fikum Allah SWT rida wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun sesungguhnya kami berpisah kepadamu atau berpisah na'am barakallahu fikum berpisah na'am barakallahu fikum denganmu sungguh kami ini sedih wahai Ibrahim seperti itu utama Rasulullah wa inna bifirakika firakika nah sesungguhnya kami dengan sebab berpisah berpisah denganmu wahai Ibrahim lamahzunun kami semuanya sedih Wa saw. sallallahu alaihi wasallam la yu'adzibu bidam'il 'ain. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengadab dengan tangisan air, tangisan mata. Ngam wala bihusnil qalb, tidak pula dengan sedihnya hati, walakin yu'adzibu bihadza ya'ni al-lisan aw yarham. Nah, barakallahu fikum yaitu Allah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan sebab lisan ini. Nah, teriak-teriak, nah, tidak terima. Nah, barakallahu fikum nah, misalnya tidak apa murka terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala Naam, Allah musta'an. Au ya Allah ta'ala akan merahmatinya. Fa idza takallama al-insanu bi kalamin yurdillah 'inda al-musibah, maka apabila manusia atau seseorang itu berbicara dengan ucapan yang membuat Allah SWT rida, ta'ala naam ketika ditimpa musibah padanya, pada orang tersebut, wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya, naam kita semuanya milik Allah dan semuanya kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamidallaha wa syakara. Kemudian dia justru memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Ghafarallahu lahu wa jabara musibatah. Nah, sungguh Allah taala akan mengampuni dia dan akan menggantikan musibah tersebut, akan menambal musibah tersebut dengan apa? kebahagiaan dan kesenangan. Fahadil arba'u min umur jahiliyah. Empat perkara ini termasuk perilaku atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wahya baqiyatun bin nas yang mana hal ini atau empat perkara ini masih ada pada manusia fayajibu taubah minha maka wajib taubat darinya wadallal hadis ala annahu laisa kullu man fihi syai'un minal jahiliyah yakunu kafiran dan hadis ini juga menunjukkan bahwasannya nah setiap nah bahwasannya apa tidaklah setiap sesuatu yang setiap dan setiap orang yang di dalamnya ada perilaku jahiliyah kemudian dia menjadi kafir itu tidak seperti itu. Fa umur jahiliyah minha ma huwa kufrun wa minha ma huwa duna dzalik. Ada perkara jahiliyah yang sifatnya bisa menghantarkan kepada kekufuran, ada pula yang apa? Ada pula yang sifatnya menghantarkan dia nah barakallahu fikum terjatuh dalam perkara-perkara dosa-dosa besar. Nah barakallahu fikum. Jadi, nah tidak bisa kita pastikan nah secara mutlak bahwasanya orang yang ada pada dirinya perilaku jahiliyah kemudian dikatakan kafir tidak bisa barakallahu fikum. Nah oleh karena itu ikhwan fillah wa akhwat fillah, hendaknya kita senantiasa menjaga diri kita dan menghindarkan diri kita dari perilaku-perilaku jahiliyah ini yaitu bangga dengan keturunan nah maka meremehkan orang-orang yang bukan keturunan yang terpandang dan misalnya atau bangga dengan apa bangga dengan keutamaan-keutamaan atau kehebatan bapak-bapak kita atau kehebatan nenek-nenek kita atau kakek kita nah keturunan bangsawan, keturunan ini dan itu. Nah, kemudian juga kita meminta hujan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dihindarkan. Kemudian juga barakallahu fikum, tidak boleh kita meratapi si mayat dengan cara teriak-teriak, memukul apa? memukul-mukul wajah atau menyobek-nyobek saku atau intinya perkara-perkara yang menunjukkan dia itu tidak terima dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, marah-marah, ngomel ngomel dan semisalnya. Ada pun tangisan-tangisan yang wajar dan hati sedih ketika meninggalnya saudara kita atau ibu kita atau Naam barakallahu fikum Bapak kita. Nah, maka itu perkara yang wajar, tidak masalah, tidak menjadi permasalahan barakallahu fikum. Intinya kita semuanya berhati-hati dari perkara ini dan kita semuanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari nah godaan-godaan atau gangguan-gangguan setan yang terkutuk yang berupaya untuk menjerumuskan Bani Adam nah ke dalam neraka jahanam wal billah nasallahu assalamata wal afiyah wa nasallahu as-shawab was-sadad